الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ikhwati fi din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min takbir ila taslim kaannaka taraha karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala melanjutkan faidah pada permasalahan yang terakhir terkait hukum seseorang yang mendapati imam dalam keadaan ruku' maka dia mendapatkan atau dia telah mendapatkan satu rakaat sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abi Bakrah Nufay ibn al-Harith al-Thaqafi riwayat al-Bukhari disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan perbuatan tersebut beliau radhiyallahu taala anhu mendapatkan satu rakaat dan ini, ini adalah hal atau keadaan yang dikhususkan dari keadaan selainnya ketika seorang mendapati imam masih dalam keadaan berdiri ataupun ketika imam tersebut sudah bangkit dari rukuknya maka ini tidak termasuk dalam keadaan hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu Kemudian hukum membaca takbir ini harus dibaca. Tidak boleh ditinggalkan. Dan takbir di sini ada dua kali. Yang pertama adalah ketika berdiri membaca takbiratul ihram. Dan ini hukumnya rukun. Keadaan yang kedua disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala yaitu ketika dia hendak turun menuju rukuk ini membaca takbir Kata beliau rahimahullah taala, "Walakin huna amrun yajibu ay yatafattana lah." وهو أنه لا بد أن يكبر للإحرام قائما منتصبا قبل أن يهوي وتكبيرة الإحرام la budda ayyakuna fiha qa'iman. Di sini terdapat perkara yang harus diperhatikan dengan jeli bahwa seseorang itu harus membaca takbiratul ihram ketika dia berdiri. Nah, sebelum dia menuju ke tempat rukuknya. Dan takbir yang kedua adalah takbir intiqal ini menurut pendapat yang rajih yang kita sebutkan adalah wajib. Kata Syekh Ibn Ubas rahimahullah ta'ala Al-awla wal-ahwad Ya utama Dan hati-hati Adalah membaca keduanya Jadi berdiri Allahu Akbar Kemudian ruku Allahu Akbar Takbiratul Ihram dan juga takbirat al-intiqal. Fa'in khaf kata beliau, fautir raka'ah ajza'athu takbiratul ihram fi asahi al-qawlain. Kalau seandainya dia khawatir tertinggal, tertinggal, artinya imam sudah hendak bangkit maka di sini dia bisa mencukupkan dengan takbir yang pertama, takbiratul ihram. Ini menurut pendapat yang sahih dari dua madhab. Yang disebut oleh beliau rahimallahu taala. Liannahuma ibadatan ijtama'ata fi waqtin wahid wa ajza'at al-kubra 'an sughra Jadi yang lebih besar hukumnya itu telah mencukupi hukum yang di bawahnya yaitu wajib. Kalau yang berpendapat sunnah ini tidak ada iskal di dalamnya. Yang berpendapat takbirat al-intiqal ini sunnah maka tidak menjadi iskal. Adapun yang berpendapat wajib maka di sini kata beliau rahimahullah taala sudah mencukupi dengan takbiratul ihram. Dan hukumnya ketika dia tidak membaca takbirat ihram, maka dia salatnya itu tidak teranggap. Ya, karena takbirat ihram merupakan pembuka dari ibadah salat. Faedah yang berikutnya, ketika seseorang ragu apakah dia mendapati imam dalam keadaan ruku ataukah sudah berdiri. pendapat yang sahih bahwa annaha la tuhsab rakaat tersebut tidak teranggap disebutkan oleh al-Imam an nawi dalam kitabnya Majmu wala syakka aw walau syakka fi dhalik fahal tuhsabu lahu fihi wajhan asahuhuma la tuhsab li'anna al-asla adamul idrak pendapat yang sahih bahwa dia tidak mendapatkan satu rakaat kalau ragu apabila ragu tidak mendapatkan satu rakaat mengapa demikian karena hukum asalnya adalah dia tertinggal satu rakaat kata Ibn Rajab dalam kitabnya Al-Fath wahada qal jumhur min ahli ilm ini pendapat dari mayoritas ahlul ilm Faedah yang berikutnya masih berkaitan dengan pembahasan surat Al-Fatihah. Di sini faedah bahwasanya membaca surat Al-Fatihah ataupun membaca surat-surat di dalam salat begitu pula membaca azkar zikir-zikir di dalam salat seluruhnya ini la budda min tahrik al-lisan wala yasihu bil qalbi dia harus menggerakkannya mengucapkannya dengan kedua lisannya atau dengan mulutnya harus digerakkan dan tidak sah ketika dia baca dalam hatinya ini pendapat dari jumhur mayoritas ahli ulum. Berkata Abdurrahman Ibn Al-Qasim Al-Atki termasuk diantara murid seniornya Al-Imam Malik rahmatullah alaihi majma'in dalam kitabnya Al-Mudawwanah Al-Kubra kana Malikun la yara ma qara'a ar-rajul fi nafsihi ma lam yuharrik bihi lisanahu bil qira'ah Imam Malik berpendapat bahwasanya tidak menganggap bacaan seseorang ketika dia tidak menggerakkan kedua lisannya atau dia tidak menggerakkan kedua bibirnya. Ini tidak dianggap oleh Al-Imam Malik. Al-Imam Al-Baihaqi beliau juga menyebutkan dalam kitabnya Sunan. Naam. Babun la tujzi'u qira'atuhu fi nafsihi idza lam yantiq bihi lisanah. Bab tidak sah salatnya seorang ketika dia membaca dalam hatinya. Tidak dia ucapkan dengan lisannya. Nah. Begitu pula disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Al-Fath أن قراءة السر تكون بتحريك اللسان والشفتين وبذلك يتحرك شعر اللحية وهذا القدر لا بد منه في القراءة والذكر Sesungguhnya bacaan yang dimaksud dengan bacaan sir, bacaan pelan, itu adalah dengan pergerakan lidah pergerakan dua bibir asyafatain di antara tandanya adalah juga bergeraknya rambut-rambut janggutnya ini di antara tanda seseorang itu membaca di dalam sholatnya wahadal qadar kata beliau ukuran seperti ini minimalnya labut harus ada ya, jadi ketika seorang memiliki janggut maka janggutnya ini akan bergerak ya karena dia menggerakkan kedua bibirnya. Nah. Kemudian yang selanjutnya ketika dia membaca dengan menggerakkan lidahnya, menggerakkan mulutnya, apakah harus dikeluarkan suaranya? Atau haruskah dia mendengarkan suaranya tersebut. Ini permasalahan dibahas oleh ahli ilm Pendapat yang sahih dari mazhab jama'atun min ahli ilm dari mazhab al-Hanabilah disebutkan juga dari Syekhul Islam Taimiyah beliau mentarjih pendapat tersebut bahwasanya tidak disyaratkan ya, tidak disyaratkan suaranya itu didengar oleh dirinya sendiri. Jadi cukup dengan menggerakkan kedua nah bibirnya saja. Dia menggerakkan mulutnya, ini sudah cukup. Kata Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Fath beliau menyebutkan menukilkan dari Al-Imam Ats-Tsauri perkataan tersebut yakfihi taswirul huruf cukup baginya untuk menggambarkan keluarnya huruf tersebut artinya tanpa tanpa adanya suara. Ini sudah mencukupi. Ya, sehingga di sini juga faidah bahwa anggapan seseorang ketika dia membaca sirriyah dan harus dikeluarkan suaranya, harus dikeluarkan suaranya, ini bukan pendapat yang benar. Ya. Ini menurut pendapat yang sahih. Nah, sehingga tidak harus. Ya, bahkan terkadang ketika dia membacanya dengan suara, ini terjadi atau bisa terjadi mengganggu orang yang sholat di sekitarnya. Nah, sehingga cukup dengan menggerakkan mulutnya. Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan yakfihi al-ityan bil huruf wa illam yasma'ha. Eh, cukup dia menggerakkan mulutnya walaupun dia tidak mengeluarkan suaranya. Nah, wa kada kullu dzikri wajib dan juga begitu pula berlaku pada seluruh zikir-zikir yang wajib dalam dalam salat. Naam. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala wujubul qiraati fi sirriyah wajibnya membaca di dalam salat sirriyah. Membaca yang dimaksud adalah membaca Al-Fatihah. Salat sirriyah itu dalam salat zuhur dan salat asr. Ini sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa beliau berpegang dengan pendapat kalau di salat jahriyah bersama imam itu tidak membaca Al-Fatihah. Ya, dan ini Allah Ta'ala menyelisih dari dalil yang sahih. Keumuman dalil yang sahih menyebutkan Al-Fatihah itu dibaca pada seluruh keadaan. Baik dalam sholat jahriyah, sirriyah, baik dia sebagai imam, makmum, ataupun sholat yang munfarid sendiri. Nah, di sini beliau menyebutkan pendapat beliau, nah, kewajiban membaca pada sholat sirriyah. Dan di sini tidak ada khilaf di antara ahli ilmu. Nanti akan datang pembahasannya. Wa amma fi sirriyah, adapun dalam salat sirriyah faqad aqarrahum 'ala al-qira'ati fiha. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membolehkan membaca surah tersebut, surah Al-Fatihah di dalam salat. Faqala Jabir, "Kunna naqra fi adh-dhuhri wal 'asri khalf al-imam في الرقعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وصورة وفي الأخرىين بفاتحة الكتاب. fil ukhrayaini bi Fatihatil ini riwayat Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Sanadnya sahih. Dahulu kami yaitu para sahabat mereka membaca di dalam salat duhur, salat asar, di belakang Nabi saw Di dua rakaat yang pertama, mereka membaca surat Al-Fatihah dan juga membaca surat, yang membaca surat-surat dalam Al-Quran. Dan di dua rakaat yang terakhir, mereka membaca surat Al-Fatihah. Nah, wa innama ankara at-tashwis alaihi biha وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير فقال قد عرفت أن رجلا خالجينيها وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به فقال khalattum علي القرآن quran Hadis ini riwayat Muslim dari sahabat Imran bin Hussein. Dan sungguhnya Nabi melarang mereka ketika terjadi taswis. Ketika terjadi gangguan suara. Ya, taswis. Suara yang saling Nah, keluar. Ya, satu dengan yang lainnya saling membaca. Saling terganggu. Ketika di salat duhur ada seorang sahabat ya, ketika itu membaca sabihisma rabbikal ala. Ketika selesai, Nabi bertanya kepada mereka, siapa yang membaca surat sabihisma rabbikal a'la? Kemudian seorang sahabat mengangkat tangannya, saya wahai Rasulullah ya walam arid biha illa khair beliau ini tidak menginginkan kecuali kebaikan faqal kata Nabi saw sungguh aku telah ya mendengar bacaan ya bacaan tersebut yang menggangguku nah sungguhnya bacaan engkau tadi atau orang tadi telah mengganggu dalam salatku wa hadithin dalam hadis yang lainnya mereka membaca Nabi SAW sehingga mengeraskannya Kata Nabi SAW, Khalatum alaiya Al-Quran. Kalian telah mengganggu bacaanku dalam ya, membaca Al-Quran. Waqala rahimahullah ta'ala, Waqal innal musalliya yunaji rabbah, falyandur bima yunajihi bihi, wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Hadis sahih. Sesungguhnya orang yang yang salat itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat. Ya, dia kalau diistilahkan diartikanlah berbisik. al munajat itulah berbisik-bisik. Ya, maka dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala maka perhatikanlah apa yang dia bisikkan kepada Allah. Nah, artinya dia harus konsentrasi. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an dan janganlah kalian saling mengeraskan satu dengan yang lainnya dengan bacaan Al-Qur'an. Nah, wa qala rahimallahu taala wa kana yaqul man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi ashri amsalha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun ini riwayat At-Tirmidzi dan juga Al-Hakim dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud. Hadis ini hasan. Nabi saw bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah maka dia mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan sepuluh pahala sesungguhnya aku tidak memaksudkan alif lam mim itu adalah satu huruf namun yang aku maksudkan adalah alif ini satu huruf dan lam satu huruf dan mim satu huruf jadi pada kalimat alif lamim itu memiliki tiga huruf. Ya. Dari pahalanya adalah mendapatkan 30 kebaikan. Nah, terkait dengan permasalahan dari bab ini adalah hukum membaca Al-Fatihah pada salat sirriyah ketika bersama imam. Pendapat yang rajih bahwa apa yang disebutkan oleh beliau. Pendapat dari jumhur, mayoritas ahli ilm diwajibkan membaca Al-Fatihah dalam salat-salat sirriyah. Nah, ini telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Berdasarkan keumuman hadis Ubadah bin Samit. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dalam hadis yang berikutnya, man shalla wa lam yaqra bi Fatihatil Kitab fahiya khaddaj sholatnya itu tidak sempurna. Nah. Taib. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala rahimallahu taala at-ta'minu wa jahrul imam bihi Membaca amin dan mengeraskannya bagi al-imam. Qala rahimallahu taala ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد بها صوته Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu hadis sahih Nabi sallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika selesai dari membaca Al-Fatihah, beliau membaca Amin. Yajhar, beliau keraskan, yamuddu biha, sautahu. Dan beliau panjangkan bacaan tersebut. Nah, beliau keraskan dan beliau panjangkan. Dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan rafa'a sautahu bi amin wa tawwala biha. Beliau mengangkat suaranya dan memanjangkan amin tersebut. Wa qala rahimallahu taala wa kana ya'mur al-muqtadina bit-ta'min بعيد تأمين الإمام فيقول إذا قال الإمام غير المقضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة Wa fi lafdin akhar idza qala ahadukum fi sholati amin wal malaikatu fis sama amin fawafaqa ahaduhuma al akhar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis riwayat Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis sahih. Disebutkan dalam hadis ini apabila imam telah membaca ghairil maqdub bi alaihim waladhdallin maka bacalah oleh kalian kalimat amin barang siapa yang menyamai amin tersebut ya dengan aminnya imam kemudian juga menyamai dengan aminnya malaikah malaikat malaikat Allah Subhanahu wa taala kata beliau sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka dosanya itu akan diampuni. Dosa-dosa yang telah berlalu akan diampuni. Wa qala rahimallahu taala wa fi haditsin akhar faqulu amin yujibkumullah. Hadis ini riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, hadis sahih. Dalam hadis yang lainnya disebutkan bacalah oleh kalian amin maka Allah Subhanahu wa taala akan menistijabahi doa kalian yaitu mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqul ma hasad ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salami wa ta'min khalfal imam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan yang selainnya dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah kaum Yahudi mereka hasad kepada kalian yang hasilnya tersebut melebihi daripada ucapan assalam Kemudian juga ucapan amin. Di dalam bab ini terdapat beberapa pembahasan terkait dengan hukum amin atau hukum at-ta'min. Sebelumnya at-ta'min atau kalimat amin ini memiliki makna yang banyak memiliki beberapa makna. Dan makna yang rajih, makna yang paling kuat disebutkan dari jumhur ahli ilm maknanya itu adalah Allahumma istajib. Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ya. Jadi amin, Lafat amin yang diucapkan baik setelah membaca Al-Fatihah ataupun yang diucapkan dalam doa-doa ya itu semua memiliki makna apa Allahumma istajib nah tanpa ditambahi dengan kalimat amin istajibni itu dalamnya sudah mengandung kalimat Allahumma istajib ya Allah kabulkanlah kemudian kalimat amin wa ta'min ini memiliki beberapa bahasa dalam bahasa Arab dan bahasa yang paling kuat yang paling rajih ada dua. Ada dua bahasa. Yang pertama adalah al-maddu bitakhfifil mim. Memanjangkan hamzahnya kemudian tidak memberikan tasdid pada huruf mimnya. Ini bahasa yang paling terkuat atau yang paling kuat dari sekian banyak bahasa. Nah, dari kalimat amin. Jadi pembacanya amin seperti itu. Hanya panjang, kemudian mimnya itu tidak ada tasdidnya. Kemudian logoh yang kedua, bahasa yang kedua adalah dengan al-qasru bitakhfifi al-mim. Memendekkan hamzah dan meniadakan tasdid pada huruf mim. Jadi tidak dengan panjang. Amin. Ini yang kedua. Dan ini adalah logah yang paling rajih. Disebutkan oleh Imam an nawi dalam kitabnya Majmu' fa fi amin lughatan mashhuratan afsahuhuma wa ashharuhuma wa ajwadhuma indal ulama bil maddi bitakhfifil mim wasaniyah bil qasri bitakhfifil mim. Ya, ini yang paling masyhur, yang paling bagus dan yang paling rajih. Dibaca panjang a, hamzahnya amin atau dengan pendek amin. Nah. Wa hunaka lughatun tsalitsah. Dan di sana ada bahasa yang ketiga yaitu dengan al-qasru ma'a tasydidil mim. Memendekkan hamzah dengan memberikan setelahnya tasydid pada huruf mim. Amin. Ada tasydidnya. Amin. Wahadi lughah riwayatuha munkarah. Bahasa ini riwayat-riwayatnya itu datang dengan sanad yang mungkar. Sanad yang mungkar. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' beliau menyebutkan hiya syadzah munkarah mardudah wa nassa ahlul lughah ala annaha min lahnil awam. Ini adalah bahasa yang syadzah yang menyimpang, mungkar, tertolak, mardudah dan bahkan pakar bahasa mereka telah menyebutkan ini termasuk dari lahan. Kesalahan yang sering diucapkan oleh orang-orang awam. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni beliau menyebutkan wala yajuzu at-tasydid fiha. Tidak boleh membaca amin dengan tasydid Ya, tadi kita sebutkan apa tadi? Qasr dengan tasydid. Nah, di sini beliau akan menyentuhkan dengan al-mad bit tasydid. Jadi ini juga termasuk lughah yang mungkar. Jadi yang sahih cuma dua, tanpa tasydid dan yang dengan bertasydid, baik yang qasr ataupun yang mad, itu seluruhnya adalah lughah yang mungkar dalam pelafatan takmin. Nah, kata beliau, tidak boleh diberikan tasydid pada lafat apa? huruf mimnya. Ini perlu diperhatikan. Ya, jadi bukan dengan amin. Ini kesalahan. Jadi yang betul adalah amin. Nah. Kata beliau li'annahu yuhilu al-ma'na fayaj'aluhu bima'na qasidin. Kama qala Allah Ta'ala wala aminal baital haram. Dikarenakan ketika memberikan tasydid pada huruf mimnya, ini akan merusak makna. Tujuannya untuk mengucapkan at-ta'min yang maknanya adalah Allahumma istajib ketika diberikan tasydid pada mimnya berubah maknanya menjadi qasidin. Orang-orang yang bertujuan. Ya, ini dimaksudkan pada orang-orang yang di tanah haram. Orang-orang yang bertujuan ke Baitul Haram Kan beda lafadznya, jauh. Ya. Ketika ditasdid maka rusak maknanya. Menjadi makna qasidin wala amin. Nah, orang-orang yang bertujuan ke Al-Baitil Al-Haram. Ya ini disebutkan oleh para ulama terkait dengan lafaz at-ta'min. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, hukum membaca membaca takmin setelah selesai surat Al-Fatihah. Hukum membaca kalimat amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Adapun membacanya bagi imam dan munfarid salatnya imam ataupun salatnya orang yang sendiri di sini terdapat dua pendapat. Dan yang rajih adalah pendapat jumhur hukumnya adalah sunnah membaca amin bagi imam ataupun munfarid hukumnya adalah sunnah. Dalilnya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih yang disebutkan dalam bab idza ammanal imam. Di sini ada kalimat idza. Idza yang dimaksud adalah litakhir pilihan. Ya, artinya bisa membaca ataupun bisa tidak membaca. Idza ammanal imam. Dan di sini berlaku pada imam dan juga orang yang sholat sendiri. Ini berlaku pada seluruh sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nah, adapun wa amma lil makmum, adapun untuk membaca bagi makmum, fa innahu yajibu alaihi at-ta'min. Maka baginya itu wajib untuk membaca at-ta'min. Kalau untuk imam makmum, maka dia diwajibkan untuk membaca at-ta'min fi salati al-jahriyah di dalam salat jahriyah. Jadi salat subuh, salat maghrib dan salat isya. Wa hadha qaul Ibnu Hazm mazhab adh-dhahiriyah dan yang selainnya. Dalilnya adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza amana al-imam fa amminu. Kalau imam membaca amin, maka aminilah. Ya. Ini yang disebutkan dalil dari mazhab tersebut. Dan inilah pendapat yang rajih berdasarkan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih tersisa dua permasalahan dan insya Allah akan kita kaji pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadal qadar subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. الحمد لله رب العالمين